Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada Syukur Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya di saat kita sedang melaksanakan tugasnya sebagai khalifah kita di, di muka bumi ini. Dan tentunya salawat serta salam kita sampaikan kepada pemimpin umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Ya pemirsa, hari ini senang sekali dan bahagia sekali tentunya kami bisa menjumpai Anda kembali dan kita kita semua berharap uh, selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan aktivitas kerja di hari ini dan mengawali kegiatan anda di hari ini mari kita isi dengan sesuatu yang insya Allah mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu swt dengan menyaksikan acara hikmah pagi acara ini disiarkan secara langsung dari studio 8 TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Dan tentunya kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu bahasan yang eh, sangat mendasar, sangat menarik dan sangat penting untuk kita bahas hari ini. Karena ini merupakan bagian kehidupan kita yaitu tentang akhlak mulia. Nah, narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio ini uh, datang dari jauh sekali, <laughs> yaitu dari daerah seberang sana ya, <laughs> daerah selatan. Iya, Bapak Ustaz Abdul Hakim Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Ustaz Fauzi. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Gimana keluarga di rumah Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Dan pemirsa sudah rindu nih Ustaz dengan Ustaz nih <laughs> Untuk hadir di studio TVRI Baik, bersama kami juga hadir nih ibu-ibu dari uh, Majelis Taklim Jabal Anur ya Dari daerah Tambun, Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu Iya Ini ngomong-ngomong kenapa nih pakai eh, warna hitam semua Hitam putih <laughs> Hitam putih Iya ya, tadi semua dalam keadaan sehat walafiat ya itulah yang penting karena itu akan terpancar dari wajah ya karena kalau kita sehat lahir batin insya Allah ini akan memancarkan satu ketenangan batin juga ketenangan dan pada akhirnya memberikan satu kesejukan pada lingkungan kita. Ya pemirsa sekali lagi buat anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Kita bahas sekarang pembahasannya akhlak mulia. Nah, uh, Ustadz kalau boleh dikatakan bahwa akhlak seseorang itu juga uh, menandakan harga diri seseorang. Barangkali bisa dikatakan seperti itu Ustadz ya. Nah, kenapa kita memilih uh, satu topik yang uh, membicarakan tentang akhlak ini tentunya karena mengikuti kondisi masyarakat kita dewasa ini Ustadz ya. Yang cukup memprihatinkan karena adanya krisis moral Eh, di mana perbuatan yang buruk itu sudah terjadi di mana-mana. Di semua ini sudah ada sudah, sudah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar agama gitu. Kalau kita lihat lagi fenomenanya anak sama orang tua sudah tidak ada sopan santunnya. Uh, eh, murid kepada guru tidak ada hormatnya gitu. Bahkan bapak-bapak kita yang sedang bersidang juga uh, masih dipertanyakan gitu bagaimana akhlaknya sehingga uh, apa ya sehingga kita bisa melihat sendiri bagaimana cara mereka itu berkomunikasi, bersidang dan lain sebagainya. Nah ini satu hal yang sangat mendasar Ustaz yang barangkali bisa diawali dari uh, rumah tangga pendidikan itu. Nah sebelum kita jauh ke arah situ Ustaz, sebenarnya makna hakikat dari akhlak itu apa Ustaz sebenarnya Ustaz? Baik, <clears throat> saya ingin menyapa teman ya, teman kita mhm. dan sebelum itu ini mohon maaf kepada seluruh pemirsa sebagaimana janji kita bahwa kita ada bintang tamu Betul. tadi. Bintang ya. tamu kita kebetulan pagi ini berhalangan <clears throat> Bu Dr. Anda Hajah Aida Ismet Abdullah MM. Hmm. Halangan itu bukan sakit apa-apa kebetulan kurang sehat ya hmm. suara beliau. Hmm. Mudah-mudahan di lain kesempatan beliau hadir sama iya, kita. dan mudah-mudahan saat ini kalau menyaksikan kita doakan ya. Iya, mudah-mudahan cepat iya, sembuh. Ibu Aida. Iya, amin amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pemirsa televisi Republik Indonesia dan ibu-ibu uh, jamaah ta'lim Jabal Nur Bekasi yang berbahagia. Lebih khusus Ustazah kita ini Ustazah Elvi Hubriyah <laughs> e, bicara tentang akhlak <clears throat> yang mulia, jadi akhlak itu memang punya martabat berbeda-beda. Hmm. Jadi akhlak itu kan moral ya bahasa kitanya moral ataupun hmm. pekerti. Hmm. Di dalam kamus bahasa Indonesia moral itu ada juga istilahnya, ada pendidikan moral Pancasila. Dulu ada pendidikan moral Pancasila, sekarang diganti dengan PPKN. E, kalau bicara tentang akhlak, agama itu sebenarnya adalah sumber akhlak, itu sendiri. Sebab kita lihat bagaimana adanya kalimat agama. Agama itu terdiri dari dua suku kata, a dan gama. A itu artinya tidak, tidak. Hmm, ya. gama itu kacau balau. Artinya orang yang beragama sejatinya hidupnya itu teratur, tidak akan kacau balau teratur dari hubungan dirinya dengan ayah ibunya, dengan gurunya, dengan masyarakatnya, dengan bawahannya, bahkan dengan Tuhan dan alam raya. Inilah hakikat agama. Untuk itu kalau kita lihat agama dan akhlak yang bersumber kepada agama Islam, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk itu. Iya. The big mission. Jadi satu misi besar. Apa itu? Hmm. Untuk hmm. memperbaiki moral manusia. Hmm. Apa kata beliau? Mungkin uh, hadis ini hmm. sudah populer saja, apalagi ustazah <laughs> sudah hafal itu. Innama buisu. Ayo, <laughs> ustazah aja gitu. Ustazah aja sudah hafal itu. <laughs> Saya yakin ibu-ibu juga begitu. Innama buisu. Adapun diri saya ini kata Nabi diutus liutammima makarimal akhlak. Diutus itu untuk menyempurnakan budi pekerti. Budi pekertinya kan bukan sekedar budi pekerti hubungan antara kita sama kita, hubungan hmm muamalat, muasyarat, munakahat, hubungan nikah kawin, hubungan jual beli bisnis seksual, bukan. Lebih dari itu. Bahkan Islam mengajarkan hubungan antara diri kita dengan Tuhan, diri kita sesama manusia, diri kita dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan alam raya. Beginilah sudah agama kita mengajarkannya. Mhm. Ya. Nah, tadi singgung sesama manusia. Ya. Biasanya kalau udah bicara akhlak, tingkah laku, kesopanan, perilaku dan lain sebagainya, Biasanya uh, yang kecil harus kepada yang lebih besar, yang muda kepada yang lebih tua, yang bawahan kepada atasan. Nah, ini kan kalau sesama manusia, biasanya lintas usia Ustaz ya. Nah ini bagaimana juga dengan orang tua kepada anak juga ada akhlaknya kalau Ustaz ya? Nah, bisa dijelaskan bagaimana Ustaz? Islam khususnya hmm. itu adalah agama toleransi, agama demokrat. Hmm. Bukan partai demokrat, ada ingat, ya, agama demokrat. Artinya Islam mengatur semua ibu-ibu hadirin hmm. pemirsa juga lebih tahu itu hmm. bahwa Islam mengatur semua hubungan itu bukan sebatas di mana anak harus hormat ah, punya akhlak kepada orang tua kepada ibu bukan bahkan orang tua juga harus punya etika kepada anak-anaknya orang tua yang baik adalah orang tua yang dapat mengasuh mendidik anaknya ada porsi di mana dia bisa memahami anaknya tidak setiap waktu, setiap saat anaknya harus memahami tentang dirinya. Tetapi ketika anaknya bicara, sis kamu tahu apa? Hmm, itu. Lu masih bocah-bocah. <laughs> kamu masih kecil-kecil, masih anak-anak. Tetapi orang tua yang bijaksana tentu akan mendengarkan juga dari anaknya. Begitu juga sebaliknya eh, seorang pemimpin ya Ustazah ya, hmm, ya. kepada bawahannya. Tidak murni seorang pemimpin yang baik itu harus dia saja yang didengar, ya. tetapi tentu dia juga harus mengambil masukan dari bawahannya. Mhm. Nah kalau akhlak sendiri itu meliputi apa saja sih dalam dalam dalam uh, aktivitas kita sehari-hari ini Ustaz? Kalau agama sudah bicara etika semuanya ada Ustaz Ya. Sampai agama kita maaf buang air kecil pun ngajar itu. Apa kata Nabi? Kalau mau buang air kecil khususnya bagi bapak-bapak itu pertama tidak boleh kencing di tempat yang ada lubangnya. Maksudnya hmm. uh, seperti ada lubang di tempat kayu, di tanah. Kenapa? Ternyata di lubang-lubang itu ada makhluk yang hidup. Hmm, hmm Kalau kita itu. kencing di situ berarti kita membunuh hewan-hewan yang ada di dalam itu. Yang kedua, etika agama mengajar supaya orang tidak kencing berdiri bagi bagi laki-laki khususnya apalagi ibu-ibu ya. <laughs> Kenapa? Memang begitulah etikanya agama yang mulia, yang universal, mengatur semuanya. Bukan sekedar mengatur bahwa beriman kepada Allah, beriman hari kiamat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Bukan. Hmm. Itu hampir semua agama mengajarkan iman kepada Tuhannya. Tetapi adakah semua agama mengatur sampai sedetail itu, sekecil itu? Tapi Islam mengaturnya sampai sekecil itu. Hmm. Kalau pendidikan akhlak itu sendiri Ustaz, dulu kita uh, ada pendidikan akidah akhlak, akidah akhlak. budi budi pekerti. Ya. Ya, ini kan sekarang ada akhlak ini sendiri di, di pendidikan agama ini udah, udah jarang sekali di apa diajarkan kepada Kalau anak kita. Kalau kita bilang jarang itu berarti masih ada sedikit-sedikit. Ya. Tapi ini hampir hilang, Ustaz. Hampir hilang. Saya lihat kurikulum sekolah itu hmm. apakah memang didesainnya seperti itu atau ada pergeseran nilai bahwa akhlak itu tidak penting atau hmm. kurang penting hmm. wallahu alam sawab kalau dulu seperti Ustazah ungkapkan kita ada pendidikan budi pekerti kemudian ada lagi pendidikan akidah akhlak iya. itu pendidikan yang luar biasa cara berjalan hmm. e, cara bertatap muka dengan pak guru kita ibu iya. guru kita kemudian cara berteman dengan sesama dalam lokal di sekolah khususnya cara nanti mengucapkan salam cara meminta izin untuk keluar semua diatur. Tapi sekarang porsinya, hmm. jangankan porsi pendidikan budi pekerti ataupun hmm. akhlak, khususnya di sekolah-sekolah umum, porsi pendidikan agama saja hmm. dalam hmm. dua hmm. 20 uh, dalam 7 dalam 6 hari pelajaran itu itu hanya dua jam mata pelajaran. satu jam mata pelajaran umumnya sekolah-sekolah itu empat puluh lima menit. Artinya kalau dua jam hanya sembilan puluh menit. Hmm. sembilan puluh menit dalam seminggu Artinya 4 kali 90 menit satu bulan. Inilah yang kita harapkan untuk menjadi budi pekertinya bangsa. Nah ini seringkali saat dibahas di dalam eh, dialog-dialog ya. Bagaimana supaya ak akhlak seperti uh, pendidikan akhlak atau pendidikan budi pekerti ini ini menjadi uh, apa uh, pendidikan yang porsinya juga ditambah gitu. Tapi sampai detik ini kenapa ya saat ya? Uh, pelajaran seperti ini itu tidak juga uh, ditambah dalam pendidikan nasional kita inilah sebenarnya tadi kita undang bintang tamu itu kebetulan beliau ini kan ketua peduli akhlak mulia. Jadi masih gerakan peduli gerakan peduli akhlak masyarakat mulia. peduli akhlak mulia. Nah, hmm. itu memang tepat orangnya, cuma hmm. kebetulan keadaan kurang memungkinkan. Ya. Maka bahasan kita pas pada bidang akhlak itu. Hmm. Ya mudah-mudahan menjadi usulan kita semua. Ya. Saya yakin ibu-ibu ini juga adalah orang yang punya, punya anak. Kepedulian, ya. Punya Baik. kepedulian. Hmm. Baik, Jadi mudah-mudahan hmm Eh, adanya ya, seringnya ya, perbincangan tentang Baik. ini akan menjadi wawasan baru Betul. bagi pemerintah. Baik, Ustaz, kita informasikan dulu ya untuk agen ya. subuh dan pemirsa dimanapun Anda berada, tepat saatnya sekarang kita akan ikuti uh, waktu azan subuh untuk wilayah Indonesia bagian barat dan tentunya kita juga akan melaksanakan ibadah sholat uh, subuh terlebih dahulu secara berjamaah dan setelah itu kami akan kembali lagi sikbah pagi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi, katakanlah, kami telah tunduk karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, ia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian Mereka tidak ragu-ragu Dan mereka berjihad Dengan harta dan jiwa mereka Pada jalan Allah Mereka itulah Orang-orang yang benar Katakanlah kepada mereka Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah Tentang agamamu, keyakinanmu Padahal Allah mengetahui Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya, Allah dialah yang melimpahkan kenikmatan kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya pemirsa demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Qori Dr. Haji Imran Rasyadi ZA Dan tadi ayat yang dibacakan adalah surat Al-Hujurat ayat ke-13 sampai ayat ke-18 Baik kita lanjutkan kembali dialog bersama Ustaz uh, eh, Abdul Hakim Fauzi Kita sedang membahas tentang akhlak mulia Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami Kami undang Anda untuk uh, berinteraktif bersama kami melalui line telepon di 5743476 atau 0215743478 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ustaz kita lanjutkan kembali, tadi sudah sholat subuh e, berjamaah tadi ya dengan ibu-ibu. Nah, e, kita merindukan sekali Ustaz, e, sosok orang yang menjadi panutan, figur ya, yang bisa kita lihat e, dari segala sisi kehidupannya, akhlaknya terutama ya Pak Ustaz ya. Nah ini sementara sekarang ini kita rasanya sulit sekali untuk menjumpai hal seperti itu. Nah pergeseran-pergeseran ini disebabkan oleh apa sih sehingga eh, kita sulit sekali untuk melihat sosok eh, yang eh, apa, sempurna dalam akhlaknya Ustaz? Kalau kita lihat pergeseran itu yang paling berpengaruh sebenarnya mulai dari rumah tangga Ustazah. Hmm. Sebab pendidikan awal bagi anak-anak, bagi generasi ke depan itu mulai dari rumah. Yang kedua setelah dari rumah dari sekolah sebab sekolah itu sebahagian waktu mereka itu mereka habiskan di situ. Hmm. Dan yang ketiga, oleh karena di rumah itu juga sudah mulai sedikit ayah ibu sibuk, bapak ibu punya kegiatan masing-masing, anak hampir jarang untuk bertemu bertatap muka, makan bersama, sholat bersama itu sudah jarang. Kemudian di sekolah, sebagaimana di awal mukadimah tadi kita sebutkan, porsi pendidikan terhadap budi pekerti itu sendiri pun sudah berkurang. Dengan dua ini sumber pendidikan ini yang mm-hmm. berkurangan maka uh, outputnya ketika di luar rumah di luar sekolah ya hampir tidak ada dengan teman sudah tidak ada lagi etika dengan kawan dan seterusnya Hmm. Tapi sesungguhnya yang menjadi uh, dasar perubahan uh, akhlak Dulu kan kita bangsa Indonesia kita ini sangat dikenal ramah tamah Dan yeah. juga perilakunya sangat ya, apa sangat menghargai orang lain gitu Tapi ini terjadi kan pergeseran yang sangat signifikan sekali Ustaz ya Nah ini, ini kenapa sebenarnya Ustaz? Apa pengaruh salah dari luar sangat? Ya, salah satu uh, efek ya, risiko sebuah negara yang sedang berkembang. Indonesia kan disebut termasuk negara yang sedang berkembang. berkembang. Bukan negara berkembang, sedang nak berkembang, begitulah. Kalau ibarat telur itu baru nak memecah dia, hmm. belum memecah hmm. lagi, <laughs> belum menetas dia itu. Hmm. Maka semua yang dilihat, yang didengar, hmm. uh, yang ditonton, itulah yang menjadi acuan. Maka filternya ini yang harus diperkuat. Kalau dulu orang-orang tua kita dulu ya. Eh, akhlak itu nomor satu betul Orang dulu maaf ya, hmm. ilmu tak begitu banyak ya ibu-ibu, datuk nenek kita dulu tak pandai-pandai. Dia tak ada sekolah master macam saya master, hmm. doktor, ustazah dah doktor. Master. Doktor, <laughs> master. tak ada. Kita tanya sekolah apa datuk? Sekolah SR atau SR sekolah rakyat. rakyat. Hmm. Atau sekarang SD lah. Pun tak tamat kelas 3, <laughs> ada yang kelas 2, ada yang tahu nulis huruf aja tapi tak pandai baca. Ada yang pandai baca tapi tak tahu tulis. Ada yang pandai tulis dan baca tapi tak tamat sekolah. Macam-macam. Tapi akhlak mereka bagus-bagus. Budi hmm. pekerti mereka luar biasa. Baik mereka sesama mereka, mereka dengan keluarga mendidik kita, kita dapat masih kesan-kesan akhlak mereka itu. Kemudian mereka dengan guru-gurunya, dengan hmm. orang tua di atasnya itu. Hmm. Ya. Kita terima telepon dulu Ustaz ya sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Haji Yori, Ibu Elvi. Iya, Pak Yori di Tebet ya. Iya ya apa kabar ya? Sehat ya Ustaz, Pak ya? Alhamdulillah Ibu ya. Ustazah. Iya, silahkan Bukan ya. Ustazah. Jadi konstitusi konstitusi negara kita kan ya. mengatakan negara berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, ya. menegakkan kebenaran dan keadilan, ukuah syuro dan uh, keadilan sosial yang maksudnya cukup sandang pangan ya. ya. Nah, tetapi uh, itu berlandaskan artinya landasan idealnya, istilahnya ya. ketuhanan yang maha esa itu kan dalam agama Islam tuh orang Islam menyebutnya sebagai Allah Tuhan tauhid, Allah. Jadi iya. Allah yang berlandaskan kepada Allah yang maha esa gitu ya. Betul. ya. ya. Itu kan kalimat tauhid. Ya. Nah, itu apakah artinya kita wajib sebagai setiap muslim untuk menerapkan hukum uh, yang arti dalam bahasa Arabnya juga legislation atau perundang-undangan hmm. hukum Allah dan Al-Qur'an dan Al eh, Islam untuk bagi ya. kita golongan muslim. Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Pak Yori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berikutnya di belakang Pak Yori kami terima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Dadang. Dengan Pak Dadang Bu Haji Asik dari Cianjur. Eh, iya, Pak Dadang. <laughs> Pak Fauzi ini hafal sekali yang suara pada dan mangga Pak, silakan. Eh, Pak Fauzi begini. Mangga, mangga. Ustaz, ke, kalau melihat fenomena sekarang ini kayaknya hmm. agak krisis eh, keteladanan ya Ustaz. Hmm, kalau betul, Rasulullah itu kan sekali bicara dua satu tiga pulau terlampaui. Kalau sekarang ini gimana? Melihat para pemimpin kita kok untuk bicara kebenaran aja kayaknya sulit. Apakah ini udah salah satu masuk krisis e, eh, keteladanan Ustaz? Hmm, Mohon hmm. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah saya terima. Saya akan terus silakan dulu ya kepada ibu-ibu ini jamaah yang ada di studio. Silakan. Ya, ibu yang sudah memegang mikrofon. Silakan sebutkan nama ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Ibu Suryati, ya. asal dari Papan Mas Tambun Selatan, Bekasi. Ya, yang kami akan tanyakan bagaimana e, cara kita hmm. agar bisa diteladani oleh anak-anak kita dan supaya anak-anak kita mempunyai akhlak yang sangat mulia. Iya. Gitu aja Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Ini tiga pertanyaan kita terima dulu. Dua pertanyaan dari penelpon dari Pak Yori dan Pak Danang dari Cianjur dan kemudian dari Ibu Suryati. Mungkin saya tidak usah ulang lagi ya Pak ya. Pertanyaan ya. bisa langsung ditangkap oleh Pak Fauzi. Silakan Pak. Jadi Alhamdulillah khususnya dua penelpon kita ini memang suara mereka sudah tidak asing Apalagi Pak Dadang Pak Dadang ini Pak Kiai Bu iya. Ustazah hmm. Jadi cuma kita belum diundang oleh beliau <laughs> oh, gitu. Jadi kita tunggu undangan. Kita tunggu ya Suaranya itu sudah khas betul Sudah mampir ke telinga kita Jadi mengenai landasan itu memang ditanya tadi hmm. Legislation hmm. Iya. yeah. of the Republic Indonesia Ditanya hukum dalam negara Republik Indonesia Itu memang kan kita sudah sepakat hmm. Sudah sudah ada porsi hukumnya itu Kemudian kalau Pak Dadang tadi beliau bertanya apakah tentang ya. mengakui kebenaran keadaan sebenarnya dari pemimpin itu juga kurang kemudian ini termasuk indikasi bergesernya hmm. akhlak pribadi bangsa. Yang perlu kita ingat bahwa setiap orang itu adalah manusia biasa. Ya. Jadi adanya kekurangan, kelemahan itu adalah hal yang lumrah terjadi. Namun begitu harus digarisbawahi sebagaimana kalimat Pak Ustadz Dadang tadi, memang contoh itu yang kurang. Dulu kata beliau e, Nabi bicara sekali e, ibarat orang mendayung katanya. Iya, dua, sekali pulau. mendayung dua tiga pulau terlangkawi. Nah, dua tiga puluh pulau katanya. Iya, Sekarang manfaat ketika manfaat. berbicara begitu ya. Sekarang begini saya terbalik. Hmm. Dua tiga puluh kali bicara satu pulau pun tidak dapat. <laughs> Harus begitu. Contohnya apa Ustadz kalau boleh? Sekarang kita gembar-gembor di mana hmm. akhlak, akhlak, akhlak, akhlak, hmm. akhlak, akhlak, akhlak yang dicontohnya tak ada. Tak ada. Bahkan orang yang patut kita ikuti sebagai pemimpin umpamanya dalam sebuah masyarakat, dia sendiri tak bisa menjadi teladan bagi kita. Hmm. Orang Arab pernah bilang mungkin pepatah ini saya hafal itu. Karena anak seorang kiai ini <laughs> ibu ini perlu tahu. Ah, lisanul hal absahu min lisanil maqal. Hmm. Contoh dengan perbuatan hmm, itu, itu lebih, lebih baik baik ketimbang contoh dengan kata-kata. Ya. Dengan kata-kata. tidak bil, hal itu lebih ya. tepat bisa. ketimbang bilisan terus ya. Betul, ini hmm. ngomong hmm. terus tanpa ada contoh. Kita menyuruh orang sholat, lu sholat nih. Ibu nah, lu sholat, ibunya nggak sholat, hmm. mak aja nggak sholat katanya. Ini anak sudah bisa mau jadi apa ya eksekutor <laughs> dalam rumah tangga itu. Hmm. hmm, hmm. Ya. Ya demikian jawabannya ya Pak uh, ya, Pak Dadang iya, ya. Ibu, ya kemudian Ibu Suryati ini bagaimana cara kita supaya juga kita diteladani uh, uh, apa uh, oleh anak-anak ya agar kita menjadi teladan bagi anak-anak kita dan supaya anak-anak kita punya akhlak yang baik. Ini bagaimana kita di keluarga nih? Ini mungkin ada kaitannya juga Ustaz dengan bagaimana kesabaran seorang uh, orang tua ya, baik bapak maupun ibu ketika mendidik anak-anak karena itu juga nanti akan dilihat bang kali ya sama anak-anak. Benar, jadi bahasa yang paling tepatnya bukan ada juga tapi memang sangat ada bahwa bagaimana anak itu warnanya kata Nabi mm -hmm. bagaimana ayah ibunya itu ayah ibu itu terutama ibu sangat-sangat berperan besar kalau nanti ingin melihat anak-anak yang lahir dengan santun di masyarakat anak-anak yang soleh solehah itu harus dilihat bagaimana dalam rumahnya ya. kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya kepada dunia pendidikan karena dunia pendidikan itu punya program, punya format, punya kurikulum masing-masing porsi budi pekerti itu sebagaimana bahasan kita tadi hmm. sudah semakin jauh kurangnya. Maka bagi kalau ditanya ini bagaimana supaya anak-anak saya, anak-anak kita bisa berlaku atau mempunyai budi pekerti yang baik dalam kehidupan. Itu nomor satu tanya pada diri kita. Apakah kita sudah menerapkan porsi pendidikan itu dalam rumah tangga ataupun belum? Hmm. Ya. Baik, itu tadi jawabannya dan pemirsa Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali melanjutkan dialog bersama Ustaz uh, eh, Abdul Hakim Fauzi tentang akhlak mulia. Namun kita jeda dulu sejenak dan kami akan kembali setelah informasi berikut. masih bersama kami dan kita lanjutkan kembali dialog bersama Ustadz Abdul Hakim Fauzi tentang akhlak mulia. Nah ini uh, kemarin juga kita kembali dikagetkan oleh uh, apa perilaku-perilaku para pemimpin kita ya, di mana mereka uh, bersidang kemudian ada hal-hal yang terjadi yang kelihatannya kurang enak di dipandang mata. Ini barangkali nanti Ustadz bisa memberikan uh, pendapat. Tapi sebelumnya kita terima telepon dulu Ustadz ya. Baik, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus ya. Nah, Ustaz bagaimana Ustaz uh, kita memandang hal seperti ini, para orang tua dan para pemimpin loh yang melakukan seperti ini. Apa pendapat kita Ustaz? Pertama memang yang patut kita ketahui tadi alasan pertama hmm. sisi kemanusiaan bahwa mereka juga sebagai manusia iya, biasa. Itu kita terima. Tetapi satu lagi sisi sisi mereka sebagai pemimpin kita. Mm -hmm. Mereka kan wakil kita. Yeah. Artinya mereka itulah wajah kita semua. Betul. Kalau yang di depan sudah begitu bagaimana pula yang di belakang? Mm. Bukankah mereka seharusnya menjadi contoh bagi kita? Alangkah baiknya jika mereka lebih sedikit menahan diri mm -hmm. atau bersabar. Dalam artian ya janganlah sampai itu terjadi. Hmm, mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang vulgar di depan kamera hmm. dan itu bukan satu orang dua -hmm. orang yang melihat kita, di sini empat kamera hmm. tetapi di balik kamera ini berjuta mata melihat kita betul sekali ya kita terima lagi penasaran yang masih tersebut ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dengan Bapak. Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Amin amin. Ya, Bapak siapa, Pak? Amar. Pak Amar ya, ya di Kebon Jeruk ya Pak ya? Iya, iya, Jeruk. Baik, Pak Amar. Silakan Pak Amar pertanyaan. Uh, ya memang uh, nama itu nama karibal akhlak. Hmm. Kan Rasul tuh mau memperbaiki akhlak datang ke dunia ini. Iya. Tetapi sekarang kelihatan hancur-hancuran akhlak hmm. manusia ini ya, terutama di Indonesia ini kalau kita lihat di TV, masya Allah mengaku semua Muslim, hmm. sholat sih sholat, STMJ kali. uh, dalam hadis Rasul yang lain kan itakilah semua punta, iya. wa tabayyana saya telah hasanah wa Jadi bertakwalah kamu dimanapun berada mau di politik kayak mau di apa mm -hmm. kayak harusnya bertakwa jalankan perintah semua perintah meninggalkan semua larangan yeah. tapi ini penyuguhan dipertontonkan kepada umat ini sama di Indonesia wah luar biasa mm subhanallah kita prihatin tuh. Ya. Jadi apalagi yang diceramahkan kepada mereka-mereka ini. Iya. <laughs> Demikian. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini keprihatinan bukan hanya Pak Amar ya, tapi juga keprihatinan kita semua. Penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Iya eh, Dengan Raja Azmi di Natuna, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Oh, Bapak sangat kenal dong ya dengan Pak Fauzi ya? Beliau ini dosen Ustazah. Oh, gitu. Iya. Baik, pertanyaannya Pak. Kiai. Iya. Waalaikumsalam Pak Ustaz Al-Mukarram. Iya. Alhamdulillah. Ya bila kita sikapi etika, eh, akhlak ini kadang tak lulus seleksi alam. Allahu Akbar. Nah, di mana ketika kecil banyak orang berakhlak mulia, Nah, namun saat dia masuk pada lingkungan tertentu lalu berbelok dan terjebak pada kejahatan, mm -hmm. mencuri, eh, berkhianat terhadap amanah. Yeah. Nah, padahal banyak dari antara mereka itu terlahir dan terdidik dengan akhlak. Iya, yeah, betul. Nah, ya saya ingat ada jenderal polisi Hugeng Iman Santoso. Mm -hmm. Seorang Kapolri yang pernah menjabat dalam masa era Soeharto yang hmm. beliau ini bisa iya. melawan iya. alam ketika itu. Iya. Nah, figur seperti ini yang kita rindukan. Iya betul Pak. Baik. Nah, bagaimana kita mencapinya ini Pak Kiai? Iya iya. iya. Langkah-langkah iya. ke depan barangkali kita perlukan untuk anak-anak muda kita betul. agar lahir figur eh, hubung-hubung ya. yang lainnya. Menjadi contoh semua ya Pak ya. ya? Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi dari Sur ya, silakan kami terima uh, ibu yang ingin bertanya, silakan ibu. Sebutkan nama ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rusdiani dari uh, Papan Sambun. Iya, silakan. Hmm. Mau bertanya, uh, Pak Kiai, bagaimana contohnya untuk uh, menjadikan satu contoh di di bergaulan -hmm. uh, ya karena saya ibu berumah tangga mungkin -hmm. di dalam bergaul di dalam masyarakat -hmm. uh, yang termasuk dalam contoh berakhlak mulia tadi hmm. terima kasih ya terima kasih bu ya Nah ini tiga pertanyaan lagi dari Pak Amar dan kemudian tadi dari satu dari Kepulauan Riau ya, kemudian dari Bu Dian di studio. Baik mungkin bisa langsung ditanggapi ini. Pertama tadi dari Pak Amar ini ya merupakan satu keprihatinan ya, di mana Rasulullah itu kan pertama kali menancapkan akhlak dulu di di Mekah, tapi eh, kemudian kita kok tidak mengambil contoh gitu dari dari apa yang dilakukan oleh eh, Rasulullah gitu kepada kita semua umatnya Baik, termasuk Pak Amar, saya sebenarnya bangga nih dengan teman-teman Pak Amar, hmm. Pak Dadang. Hmm. Uh, beliau ini memang pemerhati kita, Ustazah. Jadi mereka ini sebenarnya ulama-ulama, ustadz-ustadz semuanya, hmm. hmm Ustadz hmm. Amar apa. Dan sampaian-sampaian yang dari mereka ini menjadi masukan bagi kita. Betul. Merupakan satu hal yang memang betul-betul kita prihatin, di mana ungkapan saya diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Kemudian beliau sitir satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencuplik yang terakhirnya itu. Wa khaliqin nasi bi hasanin. Hmm. Gauli semua manusia dengan budi pekerti yang indah. Ini bukan sekadar Islam saja yang diminta oleh Nabi. Itu perintah itu ibu-ibu. Kalau yang kedua, yang ketiga, yang pertamanya itu itu uh, porsinya sedikit berbeda. Tetapi yang titik beratnya itu hmm. yang terakhir itu. Hmm. Betapa Nabi meminta kita untuk bergaul semua orang. Boleh berbeda pandangan karena memang setiap kepala kita tak sama pikiran. Okay. Boleh berbeda wajah dan warna uh, jas karena selera kita berbeda. Tetapi untuk bergaul tidak ada halangan bagi kita. Baik dia muslim, tidak, baik dia dari Jawa atau dari mana? Jawa bahasa Melayu, hmm. bahasa Indonesia Raya, hmm. Ustazah orang Betawi, <laughs> saya juga orang Banten. Banten. <laughs> Saya besarnya di Banten, lahirnya di Laut Cina Selatan. <laughs> Tidak ada masalah karena hmm. uh, koreksi Nabi itu adalah menjadi dasar kita. Apa kata Nabi? Berpijaklah kepada budi pekerti mulia. Hmm. Gaulilah semua manusia dengan budi pekerti yang mulia. indah yang mulia. Mm hmm. Ya. Baik Pak Raja Dari Dokter, Dokter ah. Raja Azmi ya. ya. Nah, beliau ini seorang dokter, anu, mm. dosen. Saya kenal beliau. Hmm. Apa kata beliau ini sebaiknya akhlak tak lulus apa? Tidak lulus seleksi alam. Betul, hmm. betul. Kalimat beliau ini betul karena beliau seorang pendidik ya. Yeah. Memang dulunya orang tuh mungkin sekolah juga dengan dasar-dasar agama, yeah. tapi ya. ketika dia sudah mulai Eh, berkiprah dalam dunia polisi, dunia bisnis dan segala macam, hmm. eh, sedikit sedikit sedikit sedikit eh, budi pekerti atau akhlak itu mulai sedikit berubah hmm. bergeser. Sampai kata beliau tingkat terakhir kali orang itu lupa amanah hmm. atau seorang uh, ama anak buah ya, seorang staf atau bisa berkhianat kepada pemimpinnya atau bawahan bisa menelikung dari belakang untuk mengambil sebuah uh, eh, prestise jabatan bagi pemimpin. Ini fenomena akhlak yang sedang terjadi. Mm-hmm. Dan ini bagaimana nih cara uh, kita menanggulangi Kalau hal agama ini? sebenarnya saja mm-hmm. sederhana sekali. Yeah. Agama menitik beratkan sholat, kita harus sholat itu. Hmm. Karena dalam sholat yang baik itu pertama ada tertib waktu, tertib pekerjaan. Hmm. Kalau tertib pekerjaan, tertib waktu, tertib perbuatannya betul, maka sholat itu menjadi solusi. Apa mm. kata Al-Quranul Karim? inna salata tanha 'anil, anil fahsya'i wal munkar. Tan fahsya wal munkar ini porsi akhlak yang buruk. Iya. Ini porsi akhlak yang buruk. Baik akhlak itu yang menyangkut hubungan antara kita sesama kita hmm. atau antara kita dengan Allah Azza wa Jalla Tuhan kita. Hmm. Andai sholat itu sudah sempurna atau diperbaiki minimal, maka akan terjadi sedikit perubahan dalam budi pekerti. Hmm. Karena pengaruh sholatnya luar biasa. Okay. Kita lihat dalam rumah tangga, adanya ketenangan cahaya hmm. itu berarti dalam rumah tangga itu ada sinar-sinar agama yang Hmm. ada nur-nur Al-Qur'anul Karim dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi hmm. rumah-rumah yang tidak ada sholat Jangankan sholat, tidak ada baca Quran. Jangankan baca Quran, Qurannya aja ada waktu orang meninggal. <laughs> Pinjam dulu Yasin lu kenapa? Mak gue meninggal. <laughs> Atau buat dipajang karena mas kawin. Mas kawin. <laughs> Allahu Akbar. Tetapi hari-hari tidak ada ya. Quran. Nah kalau tadi pertanyaan ibu nih tadi uh, contoh dari pergaulan yang baik itu mungkin kita dengan tetangga, mungkin kita dengan keluarga itu seperti apa ya? Karena sekarang juga susah kan kita melihat kalau contoh dalam kalimat sebenarnya salah banyak, banyak ya? kita harus banyak senyum, hmm. murah senyum, sabar. <laughs> Tapi contoh dalam perbuatan itu yang susah. susah. Seperti kita dalam sekolah itu, hmm. betapa susahnya para guru mendidik murid-muridnya. Nah, Tapi, ini juga betul. Ini saya tanya ya. lagi nih, Ustaz, ya. dengan coba. dengan undang-undang eh, perlindungan anak ya. ya. Ini kan sebenarnya memang mungkin tujuannya adalah uh, melindungi anak ya dari kekerasan-kekerasan para orang-orang tua atau orang-orang dewasa. Tetapi apakah ini juga efektif untuk mendidik anak-anak ketika hukuman itu juga perlu gitu? Kita dulu pernah ya, saya ingat sekali waktu ngaji itu nggak hafal sedikit ya, stres <laughs> ya, dipukul. Tapi ternyata itu efektif yeah. gitu loh. Yeah. Nah sekarang kan kayaknya sulit. Sehingga kita sebagai pendidik, kami sebagai pendidik, aduh sedikit-sedikit, aduh takut kena undang-undang nih <laughs> gitu. Jewer anak takut kena undang-undang, ini gimana Ustaz? Ada baik KDRT itu, Undang-Undang hmm. Kekerasan dalam Rumah Tangga itu ada baiknya. Ada baik juga Undang-Undang Perlindungan Anak, ada baiknya. Karena niat diadakannya, dibuatnya undang-undang itu untuk kebaikan sebenarnya. Tetapi kita harus melihat bahwa porsi pendidikan itu sangat jauh penting, sangat-sangat hmm. penting. Jangan sampai sekarang terjadi orang datang ke sekolah hanya belajar aja. Nanti keluar dari sekolah guru dia pun dia tak tegur. Hmm. Gurunya itu jangan dulu saya masih kita kecil jumpa guru bukan main lagi takut. Takut ya? Segan. Bukan takut. Hmm. Kalau jumpa itu ya? salam, cium hmm. tangan. Hmm. Sekarang tak ada. <laughs> hello Bu, macam CS, macam geng dia. <laughs> Yeah. Allahu Akbar. Jangankan hari raya mau datang mah guru, oh tak ada, tak ada cerita lagi itu. Itu kisah-kisah yang lama. Hmm. Nah ini harus mantap kita sebutkan Iya, dan kita lihat Orang yang tidak hormat dengan gurunya rata-rata tidak berkah hmm, ilmunya. Hmm, betul Ustaz. Ya, ini mesti dicatat. Hmm. Tidak hormat dengan guru maka tidak ada keberkahan. Iya. Baik Ustaz, terima kasih ini sayang sekali ya, Ustaz ya. Iya. Kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya. Dan kita doakan mudah-mudahan Ustaz selalu sehat walafiat ya. Semoga terus berdakwah Ustaz ya. Alhamdulillah. Salam buat keluarga. Dan terima kasih juga ibu-ibu yang ada di studio. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya akhlak menjadi satu bagian yang terpenting sekali dalam kehidupan kita. Seperti yang saya ungkapkan bahwa harga diri seseorang itu juga ditentukan bagaimana akhlaknya terhadap sesama, terhadap Allah, dan terhadap lingkungan kita. Mari kita didik anak-anak kita sejak dini di keluarga, karena keluarga merupakan unit yang terkecil yang tentunya akan memberikan satu warna kepada anak-anak kita. Dan itu adalah tergantung kepada kita sebagai orang tua. Kita menjadi contoh pertama buat anak-anak kita. Pemirsa terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Elvi Huda atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi